Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di dalamnya dia ingin mencari ilmu, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan langkahnya tersebut menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan dia, pahamkan dia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang beriman tersebut. Nah, dan masih banyak lagi keutamaan tentang orang-orang yang duduk di majelis ilmu, orang-orang yang menempuh perjalanan melakukan usaha untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah taala hadis ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, terkhusus di waktu-waktu sekarang ini yang mana kita semua sangat membutuhkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits ini. Nah, banyaknya terjadi kekacauan, perselisihan, pertengkaran, perpecahan. Nah, saling memusuhi, saling memboikot atau yang semisal dengannya. Ya. Obatnya ada di dalam hadis yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah taala. Nah, dari Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu Al-Khazraji Al-Ansari Beliau berkata, "Qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Muad bin Jabal ma'ruf, sahabi ma'ruf, ya di antara tokoh sahabat. Nah, dan beliau termasuk salah seorang sahabat yang hadir perang perang Badar. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam eh, beliau radhiyallahu taala anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudakhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku, sampaikan kepadaku tentang sebuah amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga. Wa yuba'iduni 'anil nar. Dan amalan tersebut akan menjauhkan aku dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita inginkan ya, sebagaimana yang diinginkan oleh Mu'ad bin Jabal. <coughs> Ini dalil tentang hirs semangat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk meraih keutamaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, meraih pahala yang sangat besar dari sisi Allah. Mereka bertanya tentang perkara-perkara yang bermanfaat untuk mereka. Ya bukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, asal bertanya, asal bunyi dan yang semisal dengannya, ya, yang membuang-buang waktu, menghabiskan waktu dan menghabiskan waktu orang yang ditanya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam meraih kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang urusan agama mereka. Nah, di sini Muat bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya tentang sebuah amalan yang amalan tersebut akan memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka. Ya. Ini juga dalil bahwasanya amalan itu adalah sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Maksudnya dengan amalan tersebut ya dia akan meraih rahmat keridoan Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini disaksikan dengan uh, dikuatkan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal tersebut diantaranya dalam surat Zukhruf ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian, diberikan kepada kalian bima kuntum ta'malun. Disebabkan karena apa yang kalian amalkan dahulu ketika hidup di dunia. Nah, Taip, apa maksudnya? Apakah karena dengan amalan tersebut kemudian kita masuk surga? Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah, kata beliau, "Ai a'malakum as-salihah." ay a'malakum as-salihata kanat sababan syumuli rahmatillahi iyyakum fa innahu la yadkhulu ahadan fa innahu la yudkhilu ahadan amaluhu al-jannata walakin bi fadlillah walakin bi fadlin minallahi wa rahmatihi kata beliau maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi itu adalah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan karena amalan yang kalian amalkan. Maksudnya kata beliau, amalan saleh ya, yang merupakan sebab lisyumuri rahmatillah iyyakum. Kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan amalan saleh itu adalah sebab mendapatkan rahmat Allah. Ya. Bukan amalan soleh itu yang menyebabkan seorang masuk dalam surga, bukan. Kenapa? Kata beliau, fa'innahu la yadkhulu fa'innahu la yudkhilu ahadan amaluhu al jannata. Karena tidak ada seorang pun ya yang amalannya memasukkan dia ke dalam surga. Tidak ada tidak ada orang yang masuk surga karena amalannya enggak ada. Ya. Walakin bifadlin minallahi wa rahmatihi. Tapi dia masuk ke dalam surga itu karena keutamaan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ya. Jadi seorang hamba masuk ke dalam surga karena apa? Karena rahmat dan keutamaan dari Allah. Murni rahmat dan keutamaan dari Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang bagaimana caranya kita meraih rahmat Allah itu? Dengan amalan. Paham itu? Ya, jadi amalan itu bukan bukan yang memasukkan ke dalam surga, tapi amalan itu adalah sebab kita meraih rahmat Allah, meraih keutamaan dari Allah yang dengan rahmat Allah itulah Allah masukkan kita ke dalam surganya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Demikian pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan Imam Al Bukhari dalam kitab Ar-Raqaiq, demikian pula dalam syarah Sahih Muslim dalam kitab Al Jannah. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lan yanja ahadan minkum amaluhu." Nah, tidak ada seorang pun di antara kalian ya yang amalannya bisa menyelamatkannya. Bukan amalannya yang menyelamatkan, amalannya adalah sebab dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang rahmat itulah rahmat Allah itulah yang memasukkan seorang hamba ke dalam ke dalam surganya. Nah, maksudnya kata Al Imam Ibn Rajab Al Hambali rahimahullahu taala annal amala bi nafsihi la yastahiqqu bihi ahadun al jannata Amalan itu ya, amalan itu sendiri ya, itu tidak membuat seorang itu berhak untuk masuk ke dalam surga. Laula anna Allah azza wa jalla ja'alahu bi fadlihi wa rahmatihi sababan lidzalika. Kalau seandainya bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya ya dengan tentunya dengan rahmat keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan tersebut sebab masuk ke dalam surga yang sebab mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah yang dengannya dia masuk ke dalam surga wal amalu bi nafsihi min fadlillahi wa rahmatihi al abdihi dan amalan itu ya amalan itu sendiri merupakan keutamaan dan rahmat Allah bagi hamba-hambanya kan begitu jadi ada orang yang beramal dia mampu beramal mengamalkan sebuah amalan, mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah itu adalah keutamaan dan rahmat Allah atas hamba tersebut. Allah berikan dia taufik untuk mampu mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. nah. Masya Allah. Fal jannatu wa asbabuha kullun min fadlillahi wa rahmatihi. Maka surga itu dibikin pula sebab-sebab untuk masuk ke dalamnya itu semuanya merupakan ya seluruhnya dari keutamaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah Seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan amalan soleh Mengamalkan ketaatan kepada Allah jauh dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Dia disibukkan dengan talabul ilm, belajar. Disibuk, disibukkan dengan menuntut ilmu. Ya. Dia dijauhkan dari segala macam fitnah yang terjadi. Dia tidak disibukkan dengan fitnah, tidak disibukkan dengan eh, perkara-perkara yang menghabiskan waktunya, tidak disibukkan dengan berdebat di dunia maya dan yang semisal dengannya, maka orang yang seperti ini hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Ya. Jangan malah sebaliknya. Sibuk berdebat di dunia maya. Ya. Dia juga tidak tahu jawabannya. Pokoknya cari di internet, berdebat, berdebat, berdebat. Bangga dia. Dia cerita ke teman-temannya, saya pernah bantah ahlul bid'ah begini dan begitu. Ya akhirnya siapa mau bantah ahlul bid'ah? Jurumia saya nggak hafal. Iya. Dilalaikan, disibukkan dari beribadah kepada Allah. Harusnya waktu yang berjam-jam dihabiskan waktunya searching di Google, cari ini, cari itu, kemudian susun tulisan, bantah dan seterusnya. Harusnya waktu itu dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, ternyata dia dipalingkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan ketaatan yang bisa dia lakukan. Iya. Nanti setan datang bisikan ke dia, "Oh, kalau kamu bantah alul bid'ah itu amalan yang besar di sisi Allah. Nah, akhirnya apa? Tambah semangat dia. Habiskan waktunya berbantah-bantahan. Orang yang dia bantah pun tidak mengikuti apa yang dia sebutkan. Dia terus mengalir terus sampai habis waktunya, habis uh, habis umurnya. Iya. Dan ini kondisi kebanyakan orang di zaman kita sekarang ini. Apalagi sekarang sudah ada ya Facebook, ada WhatsApp atau yang semisal dengannya, internet lah secara umum. Mudah bagi orang itu cari di internet ya, tulisan-tulisan ilmiah tinggal di copy, paste, seakan-akan dia yang menulisnya. Ya, kemudian dianggap sebagai orang yang berilmu. Allah musta'an. Dan ini banyak terjadi. Habis waktunya dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan dia senang dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Ya, berdebat. Oh, masya Allah mantap bantahannya. Oh dia begini begitu. Padahal bukan dia yang tulis. Dia cuma cari saja di Google. Nah, ini banyak. Ya. Maka orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari perkara-perkara yang menyibukkan dia dari beribadah kepada Allah, maka hendaknya dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan taklim. Ya, oh ada taklim sebentar kita datang habis waktunya untuk belajar ilmu agama. Disibukkan dirinya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal mutun-mutun ilmiah. Disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia menghafal Al-Qur'an walaupun dia terbata-bata membacanya. Belajar Al-Quran dan seterusnya Ini merupakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya Maka hendaknya dia banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena amalan yang dia kerjakan itu merupakan Fadlun minallah wa rahmatuh Keutamaan dan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba tersebut Ya. Masya Allah taala. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala <coughs> Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun ala yassarahu Allah taala alaihi kata beliau sallallahu alaihi wasallam sungguh engkau wahai Muad telah bertanya sesuatu perkara yang sangat besar ini urusan besar ikhwan urusan masuk surga neraka itu urusan besar ya urusan yang sangat besar bukan perkara yang sepele kita semua ingin masuk ke dalam surga dan dihindarkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat besar urusan perkaranya, sangat berat. Akan tetapi kata Nabi SAW, wa innahu layasirun ala mayyassarahullahu ta'ala alaihi. Akan tetapi hal itu akan mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Ya. Masya Allah taala. Nah. Karena orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan ketaatan. Karena setiap di antara kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Setiap di antara kita telah ditakdirkan ditetapkan oleh Allah ya ada di antara kita yang masuk surga dan semoga kita semua masuk ke dalam surga. Ada juga di antara kita yang dimasukkan ke dalam neraka naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dan jauhkan kita dari api nerakanya. Maka semua sudah ditakdirkan. Ketika para sahabat mendengarkan hal tersebut, ya kalau begitu untuk apa kita beramal? Ya. Wah, kalau sudah masuk surga, ya udah masuk surga. Ya, ngapain beramal? Kalau masuk neraka ya masuk neraka, ngapain beramal? Maka Nabi SAW bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian, beramal saja. Ya. Karena setiap orang itu akan dimudahkan ya kepada apa yang dia diciptakan dengannya. <coughs> ya. Amma ahlus sa'adati fayassaruna li amali ahli sa'adah. Adapun orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang meraih kebahagiaan, maka mereka akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan orang-orang yang bahagia. Wa amma ahlus syaqawati adapun orang-orang yang celaka ya maka Allah Subhanahu wa taala fayassaruna li amali ahli ahli syaqawah maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ya dimudahkan kepada amalan-amalan atau perbuatan orang-orang yang celaka ya maka kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengadu domba, ya, menyebarkan fitnah, ya, menggibah orang, apalagi yang digibah ustadznya sendiri. Ya. Nah, ini kalau kita sudah mudah seperti ini hati-hati. Hati-hati. Dan sebaliknya kalau kita dimudahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah murojaah Al-Qur'an, dimudahkan oleh Allah untuk apa membaca menghafal mutun-mutun ilmiah Dimudahkan oleh Allah belajar. Masya Allah kita tinggal di lingkungan yang mudah bagi kita untuk belajar. Nggak perlu jauh-jauh ke Timur Tengah karena nggak punya duit memang nggak bisa berangkat. Ada murid-murid para masyaikh, murid-murid para ulama yang datang dari Timur Tengah datang ke masjid kita ngajar. Alhamdulillah. Nah kita bersyukur. Ya, ini bentuk kemudahan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala yang semoga ini merupakan tanda kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bahagia. Nah, Masya Allah Ta'ala. Seorang hamba ditentukan oleh Allah menjadi seorang yang bahagia atau orang yang celaka. Ya, ini merupakan ya hak Allah. Murni hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh diprotes. Kenapa begini, kenapa begitu? Enggak boleh. Ya. Ah, cuman yang menjadi muskilah sekarang, yang menjadi permasalahannya, titik permasalahannya, kita ini nggak tahu. Ya, kita nggak tahu kita masuk ke golongan orang bahagia atau celaka. Iya kan? Kita tidak tahu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita beramal, beramal, beramallah kalian. Iya. Beramal ya semoga dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua masuk ke dalam ke dalam surganya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dimudahkan atau dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Ya. Sungguh dia telah sukses, beruntung kita masih hidup di dunia, belum ada jaminan masuk surga atau tidak. Maka kita belum beruntung, belum sukses. Ya. Sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala baru bisa dikatakan sebagai orang yang sukses, orang yang beruntung. Maka selama masih hidup di dunia, kita harus senantiasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, Allah musta'an. Ya, kita lihat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang dahulunya adalah orang-orang yang saleh taat kepada Allah. Rajin ngaji. Mungkin kalau ada taklim, ada daurah dia yang paling pertama datang. Ya. Sekarang entah kemana. Ada kabar dia sekarang begini, dia sekarang begitu, dia subhanallah. Maka kita pun tidak lepas dari hal tersebut. Iya. Bisa jadi kita juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu kita dituntun dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ya, supaya kecepatan, semangat untuk mengamalkan amalan saleh itu pindah ke kita. Dalam artian ketika kita melihat teman kita yang saleh, maka kita berharap agar kesolehannya tersebut kita bisa contoh, kita bisa contohi. Iya. Ini ada dalilnya. Sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, masalu jalisus saleh dan jalisus su. Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang yang jelek, kan begitu. Nabi anjurkan untuk duduk dengan teman duduk yang baik. Diperumpamakan seperti penjual minyak wangi Ya. Kalau penjual minyak wangi, ya, kalau bukan anda bisa membeli minyak wangi darinya, ya nanti anda mendapatkan ya hadiah gratis minyak wangi. Atau paling tidaknya anda tidak bisa beli, anda tidak dapatkan ya, hadiah gratis, tapi paling minimal anda mencium bau wangi dari orang tersebut. Ya. Kebaikan. Dan sebaliknya, kalau kita bertemu dengan orang yang jelek, orang yang tidak taat kepada Allah, diperumpamakan seperti pandai besi, ya, tukang besi. Kalau bukan bajumu yang terbakar oleh api yang dia gunakan untuk membakar besi, ya, maka paling minimal kalau kalau bajumu tidak terbakar, maka engkau akan mencium bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak dari orang tersebut. Ya, karena orang bakar bakar api, eh, bakar besi, ya, itu keringatan. Ya, kalau orang kalau keringatan kan bau ada asapnya kan begitu. Ya paling paling minimalnya kita cium bau yang tidak sedap. Nah, masya Allah taala. Maka orang-orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan tipuan belaka. Ya. Nah, yang punya harta, ya jangan bangga dengan hartanya. Ya harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana engkau habiskan? Dari mana engkau dapatkan? Kemana engkau habiskan? Ya. Orang yang tidak punya harta ya jangan jangan bersedih hati. Jangan berkecil hati. Sungguhnya rahmat Allah itu sangat luas. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yang tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala ya mungkin itu kebaikan untuk kita supaya kita tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang bisa melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar kita senantiasa membacanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ya wahai Rabb kami, ya Allah, la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau palingkan, lencengkan hati kami. Ba'da id hadaitana. Perhatikan setelah engkau telah berikan hidayah kepada kami. Ya. Menunjukkan kepada kita ada orang-orang yang telah diberikan hidayah bisa melenceng. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita agar berdoa dengan doa tersebut. Jangan sudah merasa oh saya sudah saya sudah salafi ya udahlah. Ya, ya akhi salafi bukan bukan jaminan Anda masuk surga. Ya. Saya sudah ngaji sunnah, belum tentu. Ya. Anda gaji sunnah sekarang bisa jadi lima tahun, sepuluh tahun ke, ke depan ya kita tidak tahu. Makanya harus senantiasa berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan, jangan Engkau lencengkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min rahmah. Dan karunialah kami, berikanlah kami ya Allah kasih sayangmu innaka antal wahhab sungguhnya engkau ya Allah adalah al-wahhab yang zat yang maha memberi al-wahhab adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala ya makanya keliru salah kalau dinisbahkan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi ya, Wahabi Wahabi dari kata al-wahhab ya, pengikutnya Allah yang maha pemberi ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala namanya Muhammad Bukan Abdul Wahab. Abdul Wahab itu nama bapaknya. Ya walaupun sebagian orang tetap ya pokoknya ya Wahabi. Ya. Orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah ya beramal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW itu Wahabi. Ya, makanya dahulu <coughs> sebagian para ulama menyebutkan ya Lau kana tabi'u Ahmadah wahabiyan faana ana ukirru bi annani wahabi. Kan begitu. Kalau seandainya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang murni mengikuti jalannya Rasulullah SAW disebut sebagai Wahabi, maka aku detik ini ya mengumumkan bahwasanya aku adalah Wahabi. Kan begitu? Ya kalau hakikatnya seperti itu. Ya karena orang-orang yang membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala kebanyakannya adalah para pengekor hawa nafsu. Ya. Dari para dai-dai yang mengajak kepada kuburan atau yang semisal dengannya. Atau orang-orang yang sudah ter, eh, apa namanya kecanduan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun orang-orang yang cinta kepada sunnah Nabi, orang-orang yang belajar mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi, maka insya Allah taala mereka akan mencintai beliau rahimahullah rahimahullah karena dakwah yang beliau bawa adalah dakwah yang hak, dakwah yang mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, yakni ajaran yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ya, fihi ma fihi. Ya, beliau manusia biasa, kalaupun ada kesalahan ya namanya manusia, ya, pasti ada kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani setiap anak cucu Adam itu khatta'un. Ya, jadi kita mencintai beliau mengikuti apa namanya dakwah yang beliau dakwahkan yaitu mengajak manusia kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah bukan berarti beliau maksum. Ya, ini juga pelajaran bagi kita ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ustaz-ustaz kita, guru-guru kita yang mengajak kita, yang mengajarkan kita untuk mengikuti Al-Qur'an dan sunnah itu bukan berarti dia maksum. Bisa terjadi kesalahan. Bisa dia keliru. Ya. Bisa terkadang pendapatnya itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, bisa jadi. Jadi Ya dia manusia, manusia biasa, sama seperti kita. Ya. Ya, kita mencintai mereka, mencintai orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah yang sebenarnya. Jalan murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu tidak mengharuskan orang yang mengajak tersebut ya, terlepas dari kesalahan. Terlepas dari kekeliruan. Ya namanya dia manusia pasti akan melakukan kesalahan. Akan tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, kita mencintai mereka karena ajakan mereka karena ajaran mereka yang mengajak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, maka perkara tentang masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, dan dari dan dijauhkan dari api neraka adalah perkara yang sangat besar, sangat berat kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan ya, amalan-amalannya. Amalan pertama yang beliau sebutkan ya, amalan yang merupakan inti dakwah dari para nabi dan para rasul. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, ajakan mereka ini yang pertama ini. Apa kata beliau? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Naam. Ini harus kita tanamkan. Ya. Ini yang paling pertama. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan ke anak-anak kita. <coughs> kita ajarkan kepada orang tua kita. Ya. Kita ajarkan kepada saudara-saudara kita. Kita ajarkan kepada sanak famili kita. Kita ajarkan kepada tetangga-tetangga kita. Ya. Kita ajarkan kepada keluarga istri kita dan seterusnya. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Dan ini merupakan inti dakwah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Tugas rasul itu menyampaikan kepada umatnya an i'budullaha wajtanibut tagut. Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut. Menjauhi segala sesuatu atau menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Ya. Mentauhidkan Allah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa tunggal dalam seluruh perbuatan-perbuatannya yang sifatnya yang bersifat apa namanya sifat ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberi manfaat, menolak mudarat, memberikan manfaat, memberikan keberkahan, memberikan keturunan, memberikan rezeki. Ini semua adalah perbuatan Allah. Maka wajib kita meyakini bahwasanya tidak ada satupun yang mampu melakukan hal tersebut kecuali Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi yang mulia sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mematikan atau menghidupkan atau bisa memberikan manfaat atau mudarat <coughs> ya bisa mendatangkan keberkahan bisa menantangkan rezeki, bisa menantangkan keturunan yang semisal dengannya, maka orang yang seperti ini lebih jelek, lebih buruk daripada orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Ya. Orang jahiliyah dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul katakan wahai Muhammad kepada mereka, may minas sama'i wal ard, amma yamliku sam'a wal absar?" Coba Muhammad tanyakan kepada mereka orang-orang musyrik itu, siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Ini yang pertama. Tanyakan kepada mereka siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Ini yang kedua. Tanyakan kepada mereka siapa yang mematikan dan siapa yang menghidupkan. Kemudian yang keempat, coba tanyakan kepada mereka siapa yang mengatur seluruh urusan rezeki, manfaat, kemudaratan, ya, keberkahan dan seterusnya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Kalau engkau tanya kepada mereka wahai Muhammad tentang hal tersebut, fasayaquluna pasti mereka akan jawab Allah. Ya. <clears throat> Dari ayat ini kita ketahui bahwasanya orang-orang musyrikun di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenal Allah atau tidak? Hah? Orang musyrik di zaman Allah, uh, afwan. Orang musyrik di zaman jahiliyah kenal Allah atau tidak? Kenal. Kenal atau tidak? Antum jawabnya kayak ragu-ragu. Ini dalam Al-Quran ya akhi. Ya. Kenal. Mereka kenal Allah. Tapi kenapa mereka diperangi oleh Rasulullah SAW? Karena mereka tidak menyerahkan ibadah hanya untuk Allah. Itu yang menjadi titik permasalahannya. Nah, ini kita harus pahami dengan baik. Jangan sampai kita memahami oh, oh, orang-orang oh, musyrik itu oh, mereka hidup di zaman jahiliyah, mereka tidak mengenal Allah. Keliru, salah. Mereka kenal Allah. Ya. Tapi pengenalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Allah ya tidak menyelamatkan mereka dari azab Allah. Kenapa? Karena mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Datang tentara Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Abu Talib bilang apa? Oh, kalau gitu saya selamatkan saja onta-ontaku. Ya silakan kalau mau. Ya. Karena dia yakin rumah itu, yakni Ka'bah maksudnya Baitullah, itu ada ada pemiliknya, ada Tuhannya, ada ada penjaganya. Dan betul terjadi. Ketika mereka berusaha untuk merubahkan atau menghancurkan Ka'bah, Abraha waktu itu adalah raja Yaman. Iya. Dia cemburu kenapa ke orang-orang pada datang ke ke ke Mekah? Kenapa nggak datang ke Yaman? Iya. Dia pengennya orang-orang itu datang berbondong-bondong ke Yaman, bukan ke Mekah. Nah, ternyata ada satu sebab yaitu orang-orang berkunjung ke Baitullah. Nah, dia ingin hancurkan itu supaya tidak lagi orang tidak lagi orang datang ke sana. Nanti orang-orang akan berpaling ke tempatnya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala hancurkan dia sehancur-hancurnya sama gajah-gajahnya sekalian. Ya. Dia datang dengan pasukan gajah. Pada tahun itu disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Ah, disitulah Nabi SAW lahir waktu itu, di tahun itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah mereka dikekalkan diabadikan dalam Al-Qur'an. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul subhanallah iya nah Abu Talib sempat masuk Islam gak sempat ya di akhir hayatnya Nabi <coughs> ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajak dia untuk masuk ke dalam Islam ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju lakabiha indallah. Kata kata la ilaha illallah ini kata ini adalah kata yang aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah dengan kalimat itu. Ya. Di sampingnya Abu Talib ada juga Abu Jahal dan satu orang lagi saya lupa siapa namanya. Ada tokoh kaum musyrikin waktu itu. Lihat ke samping temannya mereka mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu, agamanya Abdul Muttalib? Ah, enggak enggak jadi lagi dia ucapkan la ilaha illallah. Ya. Ah, ini ikhwan. Ya. Bahayanya bergaul dengan orang-orang jelek. Ah, sudah diasihatkan belajar, sibuk belajar, ya, jangan menyebutkan dia dengan fitnah. Bergaul sama orang-orang yang suka bahas fitnah. Ya, nanti ikut juga ke sana. Ya disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu, tapi dia berteman dengan orang-orang yang suka gibahin orang, ya. Suka bermajlis gibah. Oh, ini bukan gibah, Ustaz, ini benar. Ini apa nanti di <coughs> dipasang embel-embel ini tahzir, Ustaz. Tahzir. Ini majlis gibah dia. Ya. Di majlis di rumah atau di pondok pesantren atau yang semisal dengannya. Coba lihat. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi, ucapkan kalimat la ilaha illallah." Kalimat ini aku akan berhujjah di hadapan Allah untukmu dengan kalimat ini. Dia nilai kepada temannya, itu berulang-ulang kali, ikhwan. Ah, menunjukkan kepada kita hidayah itu di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdakwah, sampaikan kebenaran kepada manusia, jangan kita itu ngotot supaya dia ikut. Sampaikan kebenaran ya sudah. Hidayah di tangan Allah, ah tenang kita. Alhamdulillah, sudah sampaikan kebenaran. Besok ketemu lagi, sampaikan lagi. Ketemu lagi, sampaikan lagi. Ya. Jangan jadi seperti sebagian orang ketika dia menyampaikan kebenaran, dia ngotot, dia, ah, pokoknya hari ini juga harus ikut. Harus terima. Ternyata besok dia ketahui saudaranya tersebut tidak ikuti apa yang dia sampaikan, dia marah. Ya. Maka hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur. Ya. Jangankan kita yang ingin memberikan taufik kepada manusia. Ya, memberikan hidayah kepada manusia, menunjukkan hidayah kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mampu berikan hidayah kepada pamannya. Karena hidayah ada dua, ada hidayah itu taufik dan hidayah itu irsyad. Hidayah taufik itu murni milik Allah yang memberikan taufik kepada manusia untuk menerima kebenaran. Adapun hidayah itu irsyad yaitu hidayah yang mengarahkan menunjukkan manusia kepada kebenaran ah, ini boleh bagi manusia yang lainnya termasuk Nabi SAW dan kita semua kita mampu untuk mengarahkan manusia untuk menerima kebenaran tunjukkan kepada mereka kebenaran sampaikan kepada mereka kebenaran tapi ketika ya urusan mereka terima atau tidaknya itu urusannya Allah coba lihat Abu Talib tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah Ya. Sebelum sebelumnya disebutkan juga kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Anaknya dipanggil naik perahu, ayo cepat. Ya, sudah mau tenggelam ini, sudah banjir besar. Dia tidak mau. Dia mengatakan, oh saya bisa naik ke gunung yang tinggi, bisa selamat di sana. Akhirnya apa? Sama gunung-gunungnya tenggelam semuanya. Kafir dia, tidak mau ikut kepada ayahnya. Iya. Maka hidayah taufik murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pegang ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, insyaallah taala kita akan berlapang dada dalam ya, menyampaikan kebenaran. Kita sampaikan ya dia dia terima atau tidak ya itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap kita tetap kita doakan saudara-saudara kita ya, doakan dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan petunjuk dari Allah mengenal kebenaran dan mengikuti kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Iya. Nah, kalau kita tidak punya prinsip seperti ini ya repot. Kita berdakwah, orang tidak terima dakwah kita, kita marah. Iya. Nabi SAW tidak marah. Nabi SAW bahkan dilempari batu, ya, dizalimi, dikejar oleh para pemuda waktu itu, ya, tapi beliau tidak marah. Bahkan ditawarkan oleh para malaikat, para malaikat penjaga gunung untuk menghantamkan kedua gunung tersebut agar menghancurkan seluruh penduduk yang ada di antara kedua gunung tersebut. Tapi beliau tidak demikian. Beliau malah maafkan dan beliau berdoa kepada Allah semoga nanti Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari keturunan orang-orang tersebut orang-orang yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, akhlak yang sangat mulia, sangat tinggi. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala rekomendasi beliau dalam ayat Al-Quran wa innaka la'ala khuluqin azim sungguhnya engkau wahai Rasulullah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas atau berada ya di atas akhlak yang sangat azim sangat agung sangat mulia nah Masya Allah Ta'ala baik nah kita kembali jadi orang-orang musyrik zaman Nabi itu kenal Allah yang menjadi titik pembahasan atau titik perselisihan antara mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka tidak menyerahkan ibadah hanya untuk Allah. Ya, mereka terkadang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam waktu-waktu tertentu saja. Nanti setelah itu mereka berbuat syirik lagi. Disebutkan juga dalam Al-Quran. فإذا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر bar هم يشركون ketika mereka berlayar di lautan di atas kapal di atas perahu mereka diterpa ombak yang sangat besar mereka tahu bahwasanya tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan mereka dalam kondisi genting seperti itu kecuali siapa Allah Akhirnya mereka pun Allah mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa meminta kepada Allah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Betul-betul ikhlas doanya. Gitu. Ada di sini yang pernah <coughs> berada di atas perahu, ombak besar, hujan deras, ombaknya sudah naik ke atas perahu, ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah sambil nangis. Ada yang pernah rasakan? Siapa di antara antum yang pernah rasakan? Angkat tangannya. Pernah? Baik. Siapa lagi? Itu luar biasa, ikhwan. Tawakal sudah kelas yang lain sudah tidak ada lagi. Yang yang kita ingat apa? Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Yang yang tidak ada pokoknya sudah sudah kelas. Iya. Maut sudah di depan mata. Ketakutan luar biasa, nangis. Beribadah minta kepada Allah, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Subhanallah. Ombaknya sudah naik, sudah sampai betis airnya, air lautnya. Perahunya sudah ya, Ya. Nahodanya nahoda yang paling handal di pulau itu waktu itu. Ya. Dia bisa melihat, dia bisa menebat arah angin dalam kondisi hujan yang sangat lebat. Ya. Orang tua umurnya sekitar 50 uh, 58 tahun. Pakar. Bersama dengan itu ikhwan kita tetap ketakutan, berdoa kepada Allah Subhanahu. Uh, mungkin seperti itu kondisinya. Mereka berdoa kepada Allah mukhlisin din. Yang lainnya sudah lupa sudah. Pokoknya yang kita minta hanya satu. Apa? Ya Allah selamatkan kami. Itu sudah tidak ada yang lain. Sudah lupa anak, istri, keluarga, sudah lupa sudah semuanya. Pokoknya detik ini selamatkan kami ya Allah. Iya. Itu orang yang pernah rasakan itu tahu persis bagaimana rasanya. Betul-betul dalam keadaan dalam kondisi yang sangat genting. Orang-orang pun ketika mereka dalam kondisi seperti itu, mereka ikhlaskan ibadah, doanya, permintaannya kepada Allah. Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, ah tiba-tiba mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita kaum muslimin ketika diselamatkan alhamdulillah sujud syukur kita. Iya kan? Kalau bisa kita sembelih kambing untuk kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, panggil orang-orang makan kita lakukan saking bersyukurnya. Orang-orang musyrik tidak demikian. Begitu diselamatkan oleh Allah kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang ingin kita orang-orang musyrik itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak serahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga serahkan ibadah kepada selain Allah. Makanya mereka disebut sebagai orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah dalam ibadah. Naam. Wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tuqimu salata wa tu'ti zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baitah. Kemudian beliau lanjutkan <coughs> amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka engkau menegakkan salat, mendirikan salat. Ya. Wa tu'ti zakah engkau menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Watahujul baita dan engkau berhaji di al-bait, yakni di Baitullah, di Ka'bah, yakni yang ada di kota Mekah. Nah, ini lima rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga disebutkan dalam hadit yang panjang dalam hadit uh, eh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadit Jibril riwayat Muslim. Ya, ketika malaikat Jibril datang dalam keadaan atau sebagai seorang pria yang sangat tampan, yang sangat bersih, ya tidak ada tanda-tanda safar, langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasna rukbataihi la rukbataihi. Ya. Summa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Dia sandarkan lututnya ke lutut Nabi, kemudian letakkan tangannya di atas pahanya. Para ulama berbeda pendapat, apakah dia sandarkan apakah tangannya diletakkan ke paha Nabi atau ke pahanya sendiri. Ala kulli hal, dilakukan hal tersebut, kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ah, akhbirni anil anil iman. Al-iman antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Disebutkan rukun iman. Setelah itu disebutkan rukun Islam. Setelah itu disebutkan tentang ihsan dan rukun ihsan. Anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian malaikat Jibril tanya kepada Nabi saw tentang hari kiamat. Fa akhbirni anis sa'ah. Nabi SAW menjawab mal masul alah bi alam sahil. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Kapan persis terjadinya tidak tahu. Ya. Makanya kalau ada ustadz, ada kiai, habib atau syekh atau siapa saja, ya, apapun gelarnya, dia pastikan hari kiamat tahun sekian, ah itu pendusta. Ya. Tahun sekian, sisa berapa tahun lagi, ah itu pendusta. Nabi SAW saja tidak tahu. Nabi tanya tentang hari kiamat, beliau tidak tahu. Kapan persis terjadi tidak tahu. Hari kiamat diantara ilmu gaib yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan kepada hamba-hambanya. Itu mutlak murni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kul La ya'lamu man fis samawati la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada satupun makhluk yang ada di bumi dan di langit yang tahu perkara gaib kecuali Allah, termasuk hari kiamat. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Fakhbirni an amaratiha." Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ah, beliau sebutkan tanda-tandanya. Ya. Antal lil amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal ala ri'asyaiyat ri'asyaiyat tawallu fil bunyan, sementara dan seterusnya. Ya, disebutkan ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat. Nah, demikian pula dalam hadis ini. Beliau sebutkan antara amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga yaitu melaksanakan seluruh rukun-rukun Islam. Yang pertama dua kalimat syahadah. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat berhaji di Baitullah. sebelumnya yang ketiga uh, menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima berhaji berhaji di Baitullah. Nah. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Ala adulluka ala abwabil khairi?" Wahai Mu'ad, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Iya. Nah, ini uslub uslub nabawiyah. Ya. Metode nabawi dalam mengajar yaitu dengan menggunakan uslub tanya jawab. Dia tanya, karena orang yang ditanya kalau dia ditanya tentang suatu perkara, dia tidak tahu, kemudian diberitahukan jawabannya, maka jawaban itu akan terus dia ingat insya Allah taala. Karena dia pernah dia ingat dia pernah ditanya tidak tahu, kemudian diberitahukan jawabannya, maka jawaban ini akan terus melengket dalam dalam hatinya. Nah, maukah aku beritahukan kepadamu wahai Muad tentang pintu-pintu kebaikan? Ya. Yeah. Dari sini kita bisa ambil faedah bahwa Nabi SAW sangat antusias mengajarkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Ah, afwan kepada para sahabatnya. Ya. Dan kita lihat juga bagaimana manusia di zaman Nabi SAW itu para sahabat Nabi mereka tuh antusias untuk mengenal kebenaran, kebaikan. Ya. Walaupun ada di antara mereka yang juga antusias untuk mengenal kejelekan supaya supaya terhindar, terjauhkan dari kejelekan tersebut. Ya. Tapi jangan dilupakan bahwasanya kebanyakan para sahabat mereka adalah orang-orang yang antusias untuk mengetahui untuk bertanya tentang kebaikan. <coughs> ya. Jadi jangan terlalu sibuk untuk mengetahui perkara-perkara yang jelek. Ya. Mengetahui perkara-perkara yang merupakan fitnah yang terjadi. Kalau kita ingin tahu sekedar untuk meninggalkannya itu bagus, tapi berdalam-dalaman untuk mengetahui perkara tersebut, ya. Kemudian dibahas secara detail dan semisalnya ini tidak bagus. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, Inna sa'ida lamun bal fitan. Inna sa'ida lamun bal fitan. Inna sa'ida lamun bal fitan. Sungguhnya orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang dijauhkan dari fitnah. Kalau dia bertanya tentang fitnah, bertanya tentang uh, satu perkara yang merupakan kejelekan, niatnya untuk menjauh dari kejelekan tersebut itu bagus. Tapi sebagian orang mereka pelintir hadis itu. Dia bertanya tentang kejelekan, katanya, oh ini kan supaya kita bisa menjauhi. Tapi ternyata setelah itu dia berdalam-dalaman untuk membahas fitnah itu. Ya. Baik fitnah yang terjadi di kalangan ahlu sunnah, di kalangan ustadz ustadz dan seterusnya. Ya, ini tidak baik. Ya. Bahkan ada mereka berdalil dengan hadisnya Hudzaifah. Karena nasu yus'alun al khairi wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafatan ayudrikani. Dulu manusia ya, bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Dan aku bertanya tentang kejelekan. Karena khawatir kejelekan itu menimpa diriku. Lihat, Hudzaifah radhiyallahu taala an, radhiyallahu taala anhu, ya, bertanya tentang kejelekan supaya apa? Terhindar dari kejelekan itu. Bukan bertanya kebaikan, berdalam-dalam membahas kebaikan siapa ininya, siapa ini. Ya, tidak perlu. Cukup tahu kejelekan maka tinggalkan supaya kita menghindari kebaikan tersebut. Ya. Jangan semua mau jadi seperti Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Masih banyak sahabat yang lainnya. Ya kan? Sahabat yang lainnya bertanya tentang kebaikan. Semuanya mau jadi Huzaifah, semua mau, mau jadi jagoan dalam fitnah. Dia yang paling tahu tentang fitnah. Terjadi ini, terjadi ini antara Ustaz Fulan dan Ustaz Fulan. Ya akhi, subhanallah. Kenapa antum ini tidak mau jadi seperti sahabat yang lainnya? Seperti Abu Hurairah umpamanya. Ya kan? Banyak hafalannya. Ya. Orangnya cerdas. Banyak mengetahui sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti Huzaifah tidak tahu. Huzaifah radhiyallahu taala anhu tahu. Ya. Tapi ingat ketika beliau bertanya tentang kejelekan tersebut, beliau mengatakan makhafatan ayyudrikani. Saya khawatir takut kejelekan itu menimpa atas saya. Sebagian orang tidak. Ya, awalnya saja dia mengatakan pengen jadi seperti Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Tapi ketika dia tanya tentang fitnah, maka dia pun mulai berdalam-dalam. Siapa ininya, dari mana asalnya, siapa ininya, siapa itunya, siapa ininya dan seterusnya. Ya. Apa yang terjadi, apa kalimatnya, siapa yang mentahdir, siapa yang ditahdir, kan begitu. Ya cukup kita tahu hal tersebut adalah kejelekan, maka kita tinggalkan kita tahu hal tersebut supaya kita tidak terjatuh dalamnya. Sudah selesai. Kembali ke majelis ilmu belajar. Sibukkan diri dengan amalan kita ketaatan kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, Kemudian kata beliau setelah beliau bertanya kepada muat "Maukah aku beritahukan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan?" Kata beliau, as junnatun." Ayat yang pertama. Pintu kebaikan. as junnatun. Puasa itu adalah junnah, perisai. Nah. Puasa itu adalah perisai. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala beliau mengatakan, kenapa ya puasa itu bisa dikatakan sebagai perisai? Kata beliau, fal jannatu hiya ma yastajinnu bihil abdu kal mijan alladhi yakihi alladhi yakihi indal qitali minad darbi jadi perisai itu adalah apa yang digunakan oleh seorang hamba yang dengannya dia berlindung ya seperti perisai ya. Yang dengannya dia berlindung di dalam perang dari serangan-serangan atau pukulan atau tebasan pedang. Tahu perisai ya? Dulu kalau orang eh, dahulu orang berperang ya, itu ada apa namanya? ada pedangnya ada perisainya. Ya. Biasanya kalau orang yang pakai tangan kanan ya pedangnya di tangan kanan, perisainya tangan kiri atau sebaliknya. Kalau orang kidal lihat tangan kiri, perisainya tangan kanan. Atau sekarang perisainya dalam bentuk baju. Baju besi atau yang semisal dengannya. Ya. Itu dulu. Ya, kalau sekarang pakai perisai dari jauh tembak pakai pistol mati. Iya kan? Sekarang beda perisainya, entah dengan e, bullet roof, apa baju anti peluru atau yang semisal dengannya. Ya, mungkin seperti itulah. Kata beliau, jadi perisai itu gunanya untuk melindungi seorang hamba dari serangan ketika berada di medan tempur. Fakadali kasiam, Demikian pula puasa. Yaki sahibahu minal ma'asi fit dunia. Coba lihat. Puasa itu akan melindungi pelakunya dari perbuatan maksiat di dunia. Jadi begitu ada yang maksiat mau datang, dilindungi oleh puasanya. Ya. Faidahkan adalah jumlatun minal ma'asi. Kalau dia memiliki perisai dari maksiat, karena lahu fil akhirati jumlatun minan nar. Maka di akhirat dia akan mendapatkan perisai dari api neraka. Subhanallah. Jadi beliau kiaskan maksiat itu sama seperti api neraka. Maksiat itu datang kepada hamba, menyerang hamba, ya, maka hamba menangkis ya maksiat tersebut dengan perisai puasanya. Maka nanti ketika di hari kiamat kelak api neraka tidak akan menyentuhnya karena dia memiliki perisai ya yang telah dia miliki ketika hidup di dunia itu perisai puasanya tersebut. Perisai itulah yang akan melindungi nanti, melindunginya nanti dari dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yakun lahu junnatun fid dunya minal ma'asi, lam yakun lahu junnatun fil akhirati minan nar. Masyaallah. Kata beliau barang siapa yang tidak punya perisai di dunia, dia tidak punya perisai dari maksiat, maka kelak nanti di akhirat dia tidak punya perisai dari api neraka Allah. Nah, berarti kita di dunia ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah butuh perisai maksiat. Di antara perisai maksiat adalah puasa. Iya. Selain dari puasa Ramadan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, masih banyak puasa-puasa sunnah yang lainnya yang disebutkan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang pertama puasa yom Asyura puasa yaumu asyura. Nah, yang kedua puasa sunnah pada hari Arafah bagi orang yang tidak haji. Iya. Bagi orang yang tidak haji. Kalau dia berhaji maka disunahkan dia tidak puasa. Tapi kalau dia eh, kalau dia haji maka disunahkan tidak puasa. Tapi kalau dia tidak haji maka disunahkan berpuasa pada hari Arafah, tepatnya tanggal 9 Zulhijjah. Nah. Yang ketiga <clears throat> adalah puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Kemudian yang keempat adalah puasa tiga hari setiap bulan. Biasanya di pertengahan bulan yang disebut dengan istilah puasa apa? Ayyamul Bid, Ayamu al-Bid, yaitu puasa hari-hari putih. Ya, hari-hari apa namanya? pertengahan bulan yaitu pada tanggal 13, 14, 15. Ya. Hitungannya tanggal Hijriah ya, bukan tanggal Masehi. Nah. Kemudian puasa berikutnya adalah puasa iftar yaum wasaumu yaumin. Sehari puasa, sehari tidak. Artinya puasa Nabi Daud alaihissalam. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Pernah dapatkan orang seperti itu? Subhanallah. Ayat. Kita dulu pernah punya salah seorang sahabat dekat kita, ya, dia amalkan puasa itu. Masya Allah orangnya luar biasa. Tidak pernah ganggu orang, tidak pernah sakiti orang, pemalu. Ya, kalau saya pribadi ya, wala nuzaki 'alallahi ahadan. Kita tidak memuji seorang di hadapan Allah SWT. Allah yang Maha mengetahui tentang hakikat orang tersebut. Tapi kita lihat secara zahirnya. Saya melihat dia mengumpulkan seluruh sifat-sifat baik yang ada pada diri dirinya. Ia pemalu, dia juga yang paling penyabar, tidak marah, tidak pernah ganggu orang, jaga lisannya, ya, menjaga sholat berjamaah, ya, rajin menghafal Quran, rajin menghafal hadis, rajin belajar dan seterusnya. Suka memberi. Ya. Suka bersedekah. Ya, cuman dia tidak bisa makan apa namanya uh, harta zakat ya karena dia termasuk ahlul bait termasuk keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hadiah diambil, kalau sedekah enggak. Kalau kita kasih dia sesuatu, akhirnya antum mau ini apa nih? Sedekah atau hadiah? Kalau antum jawab sedekah, wah oh, tidak jadi dia. Walaupun anda bermain-main bercanda dia tidak akan ambil. Tapi kalau kita katakan hadiah dia ambil. Ya. Ada nasi atau apa yang kita biasanya namanya santri. Kadang kalau kita dapat makanan kiriman dari orang tua kan kita bagi-bagi. Ya. Nah, dia tanya dulu ini apa? Hadiah apa sedekah? Kalau hadiah diambil. Nah, kalau sedekah dia tidak ambil. Nah, masya Allah taala. Puasa sehari puasa besoknya berbuka terus dan seterusnya. Allah alam apakah dia masih istiqomah? Itu berat puasa seperti ini berat. Ya, terus terang sangat berat. Masya Allah taala. Kemudian puasa berikutnya adalah puasa sunnah sittatun misyawal. Puasa enam hari di bulan Syawal. Dibikin pula puasa Syahrullahil Muharram, puasa Muharram. Puasa Muharram. Demikian pula puasa Sya'ban. Sya'ban sebelum Ramadan. Ya, dianjurkan untuk banyak berpuasa di hari-hari tersebut. Nah, maka puasa ini akan menjadi perisai bagi seorang hamba kelak nanti di akhirat. Kemudian pintu kebaikan berikutnya kata beliau, was tutufiul khati'ata kama yutufiul ma'un nara." Dan sedekah itu akan menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana air menghapus atau memadamkan api. Ya. Yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah tatawu, sedekah sunnah. Ya. Dan yang dia hapus pun adalah dosa-dosa kecil saja. Dosa besar akan dihapus oleh Allah dengan apa? Ahsanta, taubatun nasuha. Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ya. Tapi kapan seorang hamba Kapan seorang hamba bisa dikatakan sebagai orang yang telah bertaubat dengan taubatun nasuha? Hah? Antum sudah sering dapatkan Ya? Taib. Kapan seorang hamba dikatakan taubat dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat? Kapan itu? Apa? Ahsanta. Ketika terpenuhi syarat-syarat taubat. Apa syaratnya? Yang pertama ikhlas, yang kedua taib, meninggalkan dosa. Ketiga taib, berazam bertekad untuk tidak mengulangi. Keempat Hah? Ah. Ahsan jazakallahu khairan. Baik. Yang keempat adalah an-nadamah, penyesalan, menyesal. ya, Menyesal dia lakukan perbuatan itu. Kemudian yang kelima, kalau terkait dengan hak adami, maka dia harus kembalikan. Dia pernah ambil ya hartanya orang, pernah ambil HP-nya orang, ya pernah ambil duitnya orang, maka dia harus kembalikan. Pernah ambil sirwalnya temannya, lagi dijemur, dia pakai sirwal temannya Orang nggak lihat, ternyata dia pakai dia yang pakai. Ya, harus dikembalikan atau diganti dengan yang baru. Pernah dia gibahin orang, maka dia minta maaf. Ya, walaupun dirinci oleh para ulama seperti Syekh bin Taimin rahimahullah taala beliau merinci. Kalau dosa gibah, ya, apakah dia harus minta maaf kepada orangnya? Beliau rinci. Kalau kita tahu orang tersebut tidak marah dan akan memaafkan, ketika kita sampaikan maka kita sampaikan. Tapi kalau kita tahu dia pasti marah dan akan membuat suasana lebih menjadi kacau lagi, maka tidak perlu sampaikan. Cukup dia bertobat kepada Allah, kemudian apa? Dia sebutkan kebaikan-kebaikan saudara yang pernah dia gibah tersebut di tempat dia pernah menggibahinya. Ya. Ayo bahaya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ya, apalagi kalau orang yang suka gibah ustadznya, Masya Allah. Dia gibahin di internet, ratusan ribu orang baca. Ya, ternyata ustadznya tidak demikian. Ya, dosa menggibahi orang biasa, ya, orang awam. <clears throat> Beda dengan kalau kita menggibahi orang-orang yang berilmu. Karena kalau kita sudah gibahi orang berilmu, tercoreng namanya, ya, jadi jelek namanya, jatuh wibawanya, ah ini besar dosanya di sisi Allah. Makanya kata para ulama, luhumul ulama masmum atau masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun, hati-hati. Ya, dia dengar dari Ustadz Fulan itu Syekh Fulan begini begini dan begitu. Ternyata Syekh itu tidak demikian. Justru Ustadznya yang bermasalah. Ya. Maka kita ketika dengarkan hal tersebut apalagi terkait dengan nama seorang alim dari ulama ahli sunnah hati-hati. Ya. Lebih baik ya, perhatikan kan, Lebih baik kita tidak berbicara tentang hal tersebut daripada kita berbicara ternyata salah. Kalau kita tidak berbicara, kita tidak tahu, ya, dan kita tidak membicarakan hal tersebut, ini tidak ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbicara dan ternyata salah itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Apalagi dia adalah seorang ulama dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Masya Allah taala. Maka hati-hati ikhwani fiddin rahimani warahimakumullah. Baik. Sedekah itu akan menghapus dosa sebagaimana air akan menghapus atau memadamkan api. Ya. Nah, di sini yang dimaksud adalah sedekah tatawu yang dihapus pun adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka harus terpenuhi syarat-syarat taubat sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Yang pertama ikhlas karena Allah, kemudian dia harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut, dia bertekad untuk tidak mengulangi, yang keempat dia menyesali dan yang kelima kalau terkait dengan hak adami maka dia harus mengembalikannya. Nah, sesuai dengan perincian yang telah kita yang telah kita sebutkan. Nah. <clears throat> Masya Allah taala. Kemudian kita beliau rahimahullah taala وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون demikian pula di antara bentuk atau pintu-pintu kebaikan itu adalah solatnya seorang hamba solatul rojli, solatnya seorang laki-laki masuk dalamnya perempuan masuk dalamnya perempuan fi jawfil laili pada pertengahan malam kemudian beliau membacakan ayat dalam surat sajadah tatajafa junubuhum anil madaji'i seterusnya sampai pada ayat ya'malun ini punggung-punggung pundak-pundak mereka itu jauh dari tempat tidur di malam hari dia bangun ya melaksanakan sholat dua rakaat. <clears throat> nah, melaksanakan sholat dua rakaat atau sholat-sholat yang lainnya. Intinya dia bangun sholat malam. <clears throat> Intinya dia bangun sholat malam. <clears throat> ya. Melaksanakan kiamul lail. kiamul lail ya, itu mencakup seluruh sholat-sholat yang dikerjakan di malam hari. Ya. Sholat isya, maghrib isya masuk dalam sholat malam. Ya, yang, yang dimaksud lebih spesifik lagi qiyamul lail adalah sholat-sholat yang dikerjakan di pertengahan malam. Seperti sholat tarawih, ya, atau sholat tahajud, atau sholat witir. Ya, semua ini disebut sebagai sholat malam. Cuman bedanya kalau sholat salat tarawih dikerjakan khusus di bulan Ramadan. Kalau sholat tahajud dikerjakan khusus ketika sudah tidur. Ya, tidur, bangun, nah itu sholat tahajud. Ya, salat salat witir dikerjakan khusus apa? Secara ganjil. Baik sebelum tidur atau sesudah tidur. Kalau dia mau kumpulkan seluruhnya, ya dia salat tarawih pada malam hari setelah tidur. Ya kan? Salat tarawihnya setelah tidur dianggap tahajud juga, sekaligus nanti setelah salat tarawih dia akan salat witir, maka terkumpul seluruhnya. Nah. <clears throat> Masya Allah taala. Nabi saw bersabda, "Afdalus salati ba'dal fariwati salatul lail." Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat lail, salat malam hadits riwayat Muslim dalam Kitabus Saum. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat <clears throat> At-Tirmidzi dan ini merupakan hadits yang sahih sebagaimana dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala kata beliau sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas afshis salam wahai sekalian manusia tebarkanlah salam ya wa at'imut ta'am dan berilah makan wasilul arham dan sambunglah silaturahim. Ya, menyambung silaturahim ya kepada saudara-saudara atau keluarga kita. Kalau tidak mampu untuk pulang kampung ya paling tidaknya di telepon. Tidak mampu telepon ya paling tidak di WA lah atau di SMS. Jangan sampai tidak ada kabar sama sekali entah anaknya sudah puluhan tahun di Jawa, di Pulau Jawa, orang tuanya di Sumatera sana nggak pernah dengar kabar tentang anaknya. Ya. Nah, ini anak yang kurang baik harusnya diberikan kabar kepada orang tuanya ya saya nggak bisa pulang kampung ya karena kalau mudik itu butuh duit yang sangat besar ya mungkin nggak mampu ya sampaikan ke orang tua ini bentuk rahim. tanyakan kabar orang tua dan seterusnya nah <clears throat> wasallu bil laili wan nasu dan salat malamlah kalian dalam kondisi manusia sedang tidur ya tadkhulul jannata bisalam maka kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat <clears throat> Masya Allah Ta'ala. Dan juga dalam sabda Nabi SAW dalam hadith Ibnu Ibnu Hibban ya Nabi SAW bersabda inna fil jannati gurufan yara atau yura zahiruha min batinihi di surga itu ada kamar-kamar yang kamar-kamar tersebut akan terlihat luarnya dari dalam wa batinuhu min zahiri dan akan terlihat dalamnya dari luar Berarti apa? Tembus pandang. Iya. Kamarnya masya Allah luar biasa. Ada Allah liman atau amat ta'am. Allah siapkan kamar-kamar yang di dalam surga itu bagi orang-orang yang suka memberi makan. Iya. Wafshas salam, orang-orang yang menebarkan salam. Wasallah bil lail dan dia salat pada malam hari wan dalam keadaan manusia sedang tidur. Masya Allah taala. Demikian pula apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah dalam kitab Sahih At-Targhib. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi lail." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan salat malam. Ya, senantiasa lakukan salat malam. Fa innahu da'bus salihin. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Kata sungguhnya Salat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Iya. Ada kalau ada orang yang suka salat malam, ya itu enak dekat dengan mereka ini enak. Ya, tenang rasanya. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ketika manusia sedang tidur. Beda kalau kita dekat dengan orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari. Iya. Nah, salat malam ini wa qurbatun ila rabbikum dan ini merupakan bentuk takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa maktsaratun lisayiat dan sebagai penghapus dosa-dosa. Sekali lagi, dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa kecil. Wa manhatun 'anil ithmi dan itu adalah penjaga dari melakukan perbuatan dosa. Naam. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi tentang keutamaan sholat malam. Tapi sudah berapa? Puasa, sedekah, salat malam. Kemudian kata Nabi SAW, alaihi wasallam, Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa sanamihi. Wahai Mu'adz, maukah aku beritahukan kepada engkau bi ra'sil amri tentang ya inti utama dari seluruh urusan. Rasul amr maksudnya inti urusan agama ini. Wa amudihi dan tiang-tiang agama ini. Wazir wazir wazir sanamihi dan ujung tombak agama ini. Puncaknya agama ini. Ya. Qultu Mu'adz radhiyallahu taala anhu menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya Rasulullah. Ya. Qala maka Nabi SAW menjawab, perhatikan ikhwan. Rasul amri al-Islam. Inti segala urusan itu adalah Islam, agama Islam. Maksudnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjaga kalimat tersebut jangan sampai batal oleh perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang bisa membatalkannya. Nah, wa'budus sholat dan tiang-tiang urusan itu, tiang-tiang agama itu adalah sholat. Wahir watu sanamihi al jihad dan ujung tombaknya puncak dari urusan itu adalah al jihad, yakni jihad fi sabillillahi subhanahu wa taala. Masya Allah taala. Oleh karena itu Al Imam Ahmad rahimahullah taala ya, berpendapat bahwasanya jihad fi sabillillah adalah amalan yang paling afdal dikerjakan oleh seorang hamba setelah kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya berdasarkan nas-nas atau dalil yang sangat banyak. Ya, di antaranya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyul amali ayyul amali afdalu?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Kata beliau Alaihi sallallahu Wasallam, Al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Perhatikan ikhwan. Ya. Ketika Nabi SAW berbicara al-jihad fi sabilihi atau jihad fi sabilillah. Yang dimaksud adalah jihad fi sabilillah di medan tempur. Ya. Nah, walaupun nanti para ulama membagi-bagikan tentang jihad itu terbagi-bagi, ada jihad dengan pedang, ada jihad dengan dengan tulisan. Ya, tapi asalnya jihad itu adalah jihad fisabilillah di medan tempur, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu asalnya. Nah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gudwatun fi sabilillah au ruhuhu khairun mimma tala'at alaihi syamsu wa gharabat." Satu pagi, ya, berjalan di awal pagi, ya, atau pulang darinya di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah itu lebih baik daripada matahari yang terbit pada hari tersebut dan ketika tenggelamnya. Artinya adalah perkara yang sangat afdol yang paling mulia dikerjakan oleh seorang hamba pada hari tersebut yaitu berjihad fisabilillah walaupun sebentar. Iya. Maka disebutkan di sini adalah jihad fisabilillah di jalan Allah, bukan di jalan orang lain. Ya. Karena ada sebagian orang ya untuk melariskan amalan bid'ah yang mereka kerjakan dia katakan ini fisabilillah. Contohnya dia mengatakan ya ini amalan amalan khuruj fisabilillah. Iya, ya akhi, Nabi SAW tidak pernah lakukan khuruj fisabilillah. Yang Nabi lakukan adalah al jihad fisabilillah. Khuruj fisabilillah adalah karangan-karangan atau perkara yang diadakan oleh orang-orang belakangan, ya, yang awalnya muncul di India. Itu adalah perkara yang tidak pernah dituntut oleh Nabi saw Ya, beda jihad fisabilillah dengan khuruj fisabilillah itu beda, jauh sekali bedanya. Kalau jihad fisabilillah para sahabat Nabi SAW kalau jihad fisabilillah mereka bawa perang, eh, bawa bawa pedang, bawa panah, bawa senjata. Dan mereka tidak pulang lagi kecuali kalau memang menang dia harus pulang. Mereka sudah niatkan untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau khuruj fisabilillah ya bawa kompor, bawa tas, bawa bantal, ya beda. Dan itu pasti niat pulang. Makanya ada ada waktunya, ada tiga hari, empat puluh hari, empat bulan. Uh, uh. Ada sehari, tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, empat bulan. Semua sudah kita lalui. Semua sudah kita kerjakan itu. Ternyata tidak ada tuntunannya, kita tinggalkan. Alhamdulillah. Iya. Mereka niat pulang. Kalau orang jadi visabilillah nggak niat pulang lagi. Udah kita bismillah visabilillah mati Insya Allah Taala kita dapatkan apa yang disebutkan Nabi SAW. Tentunya kalau ikhlas karena Allah. Ya kalau menang berarti kita menegakkan kalimat Allah meninggikan kalimat Allah. Ya. Bukan niat pulang, Ya, dan masih banyak perbedaan-perbedaan yang lainnya yang di sana ya terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara jihad fisabilillah dan khuruj fisabilillah yang sebagian kelompok senantiasa melakukannya atau bahkan mengajak kepadanya. nah Kata beliau rahimahullah ta'ala radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam wa dhirwatu sanami, sanamihi al-jihad. Thumma qala. Kemudian Nabi SAW menutup ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli. Wahai Mu'ad, maukah aku beritahukan kepadamu? Tadi semua yang telah kita sebutkan amalan-amalan itu, kuncinya, ya, intinya ada satu perkara terakhir yang disebutkan oleh beliau sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu bala ya Rasulullah. Coba lihat, ya. Nabi SAW antusias mengajarkan kebaikan kepada sahabat-sahabatnya, di antaranya Mu'ad bin Jabal. Sahabat pun antusias mendengarkan apa yang disampaikan Nabi SAW. Ya, ini juga menjadi dalil bagi kita pedoman bagi kita bahwa seorang dai kalau berdakwah itu harus semangat. Jangan dilihat madunya tiga dua orang, aduh kendor semangat, aduh nggak usah ngisi di sini. Sedikit orang yang hadir. Eh, dai itu nggak seperti itu. Ya. Kalau yang hadirnya bejibun banyak ramai, oh, senang dia, wah banyak yang hadir. Ah, ini ada ustadz seperti itu. Ustadz nggak boleh seperti itu. Ustadz itu mengajari ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau ada satu orang, satu orang itu yang diajar. Sudah bismillah jalan. Ya. Dia nggak lihat oh, banyak orang tidak, tidak. Bahkan ada ada sampai berita kepada kita ada seorang yang ketika datang daurah daurah yang hadir sedikit cemburut muka ustadznya. Kenapa yang hadir sedikit? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya, akhi subhanallah. Itu bukan urusan Anda. Anda datang di situ berdakwah ya dakwah sudah silakan dakwah. Mau satu dua orang yang datang, bahkan tidak ada orang datang sekalipun sudah taruh songkokmu di situ dakwah. Bismillah. Nanti orang dengar kan ada streaming, ada radio, orang dengar dari radio. Udah ngajar. Kalau tidak ada orang sudah panggil muazinnya suruh duduk di situ ya kita bismillah mudzakarah berdua. Kan begitu. Iya. Jangan berkecil hati, ya ikhwan. Demikian pula kalau kita berdakwah menyampaikan kebenaran kepada manusia. Iya. Karena kebenaran itu bukan dilihat dari banyak atau tidaknya orang yang ikut. kebenaran ya tetaplah kebenaran walaupun sedikit yang ikut. Kalau banyak alhamdulillah. Iya kan? Kalau sedikit ya sabar. Nah, karena orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sangat sangat besar pahalanya. Maka jangan sampai dia ya, batalkan atau gugurkan pahala tersebut karena niatnya tadi yang tidak ikhlas karena Allah. Ya, di antara niat yang tidak ikhlas ketika dia melihat madunya sedikit, oh dia tidak mau ngajar atau cemberut atau tanya panitia kenapa nih sedikit yang hadir. Ya. Tapi jangan juga kalau ada daurah, ada acara taklim, ya madunya entah kemana, lambat datang, ya kadang nggak hadir. Ini tidak baik juga. Maka harus sama-sama antusias dalam hal tersebut. Orang yang memiliki ilmu bersemangat menyampaikan ilmu, orang-orang yang menerima ilmu pun semangat untuk belajar. Ya, maka akan hidup suasana ilmu tersebut ya di satu tempat. Nah, Kata beliau rahimahullah taala, "Wahai Mu'ad, maukah aku beritahukan kepadamu kunci dari segala urusan itu?" Yang telah tersebutkan tadi amalan-amalan yang sangat besar yang telah kita sebutkan, baik amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah. Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hadza Nabi sallallahu alaihi ambil lidahnya ah jaga ini wahai Muat. coba lihat engkau harus tahan ini jaga ini ini jaga lisanmu jaga lidahmu ya qultu maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata ya Nabi Allah wahai Nabi Allah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi Wahai Rasulullah, gak ada tanya jawab ya. ya. Kita selesaikan saja materinya. Ada sebagian orang ya kebiasaan yang sangat buruk. Ya, kalau taklim malas, ya, ngantuk, ya, tidak semangat, tidak perhatikan. Tapi kalau tanya jawab, wah segar langsung. Ambil pulpennya, ambil kertasnya, tanya. Itu pun kalau ingin ditanyakan ilmu yang disampaikan, alhamdulillah. Tapi ditanyakan tentang fitnah. Nah, itu ada orang sebagian tetapi di sini nggak ada, sana jauh. Di sini insya Allah taala tidak ada insya Allah taala. Nah, baik. Kata beliau rahimahullah eh, radhiyallahu taala anhu, kata Muad bin radhiyallahu taala anhu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Ya. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah kita akan diazab oleh Allah karena ucapan yang kita ucapkan ya. Perhatikan ikhwan. Muad bin Jabal radhiyallahu taala ber, ber, ber, bertanya kepada Nabi, "Apakah karena ucapan itu kita bisa diadab oleh Allah?" Faqala ka ummuka. Ya. Maka wahai Muad, ibumu kehilanganmu. Ini ungkapan fakilat ka ummuka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sebenarnya itu doa kecelakaan, doa kematian sebenarnya. Ibumu kehilanganmu, mampus kamu, begitu bahasa kasarnya. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya adalah mengajarkan adab kepada beliau untuk memberikan tambih peringatan kepada beliau <coughs> ya bahwasanya apa yang dia akan ucapkan setelah itu adalah perkara yang sangat besar ya nah, mungkin kalau bahasanya kita nih dengar baik-baik ya ketika kita sampaikan jagalah lidah ini. Kemudian ada yang bertanya, apakah kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lidah kita? Kita katakan, kamu dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi bukan bukan zahir dari apa yang diucapkan oleh beliau karena fakilat ka ummuka itu asalnya ya, ibumu kehilanganmu, artinya didoakan dengan kematian. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, kata beliau rahimahullah taala, uh, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Wahal yakubbun nasu finnari ala wujuhihim atau qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim kata beliau tidaklah manusia itu ya, diseret mukanya ke dalam neraka atau diseret lehernya di atas api neraka melainkan karena disebabkan hasaidu alsinatihim disebabkan oleh apa ya perbuatan lidah-lidah mereka hasil dari lidah-lidah mereka ya kita bacakan apa yang disebutkan oleh Al Imam Ibnu Rajab Al Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam kata beliau wal muradu bi hasaidil alsinah jazaa'ul kalam al muharram wa 'uqubatuhu Fa'innal insana yazra'u biqawlihi wa amalihi alhasanati Kata beliau, yang dimaksud dengan hasaidul al alsinah, ya. Hasil dari lidah lisan itu maksudnya adalah balasan dari ucapan-ucapan yang haram. Demikian pula balasan dari perbuatan tersebut. Karena sungguhnya seorang manusia itu akan menuai, dia akan manen dia panen hasil ucapan dan amalannya ya baik berupa kebaikan ataupun kejelekan artinya nanti nanti di akhirat dia akan panen panennya ada dua dua kemungkinan panen kebaikan atau panen kejelekan antara dua thumma yahsulu yaumal qiyamati ma maka dia akan memanen ya meraih menuai pada hari kiamat apa yang dia tanam di dunia yang kalau dulu di dunia dia sukanya maki-maki orang, ya, sukanya gibahin orang, sukanya menggaduh domba orang, sukanya menggibahi ustadznya. Ah, ini eh, seperti ini akan ya, menuai apa yang dia lakukan di dunia. Di akhirat di akhirat kelak dia akan tuai, dia akan memanen hasil dari ucapannya tersebut. Faman zara khairan min qaulin aw amalin hasdal karomatah. Subhanallah. Barang siapa yang menanam kebaikan, berupa ucapan atau amalan, maka dia akan meraih memanen al karomata kemuliaan. Subhanallah. Wa man zara'a syarran min aw amalin hasada ghadan an-nadamatah. Maka barang siapa yang menanam kejelekan baik berupa ucapan ataupun amalan, maka kelak dia akan menuai, dia akan memanen an-nadamata. Penyesalan, menyesal dia. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار النطق بألسنتهم maka lahiriah dari hadits Muad bin Jabal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kebanyakan ya, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah an-nutku bi'al-sinatihim yaitu ucapan dengan lidah mereka dengan ucapan lisan mereka fa inna ma'siyatan nutki yadkhulu fiha asyirku wa hiya a'zamu dzunubi indallahi azza wa Karena maksiat ucapan itu masuk dalamnya perbuatan syirik kepada Allah dan ia merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fiha al 'ala Allah bighairi ilmin wa huwa qawlu syirki. Ah, kata beliau. Dan masuk juga dalamnya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dan dia merupakan kerabatnya syirik. Ya, karena syirik itu ter tidak terjadi melainkan karena orang berbicara tanpa ilmu. Ya, maka bicara tanpa ilmu itu dekat dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu hati-hati ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berbicara tentang agama Allah, kalau kita tidak tahu maka kita ucapkan wallahu a'lam. Ya. Atau kita katakan saya tidak tahu. Ya, tanya ustaz, tanya yang lebih tahu. Jangan kita beranikan diri karena ancamannya sangat berat akan datang nanti insyaallah taala hadis-hadis yang akan kita sebutkan. Wa yadkhulu fiha syahadatuz zur. Demikian pula masuk dalamnya persaksian palsu. Allati adalah al-syirka billahi azza wajal yang disamakan atau digandengkan dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam sebuah hadis yang sahih. Ketika Nabi SAW bersabda, "Ala adullukum bi akbar kabair?" Maka aku tunjukkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar yang pertama alisyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur, yaitu menyekutukan Allah durhaka kepada kedua orang tua dan syahadatuz zur persaksian palsu. Nah, wa yadkhulu fiha as-sihru wal qadhfu wa ghairu dzalika al kabairi was Masuk di dalamnya adalah perbuatan sihir. Wal qadhfu dibikin pula tuduhan zina. Ya. Makanya tidak, tidak boleh ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, tidak boleh kita sembarang menuduh umpamanya wanita kita tuduh dia sebagai wanita pezina atau laki-laki pezina. Kecuali ada bukti-bukti yang sangat jelas. Ya. Seperti apa? Apa bukti jelas bahwasanya si fulanah itu atau si fulan itu berzina? Hah? Ya, kalau kita mampu datangkan saksi, ini tidak tidak ada sejarah orang dirajam datang empat saksi nggak ada sejarah seperti itu tapi memang seperti itu syariatnya tapi dari zaman Nabi SAW sampai detik ini orang yang dirajam itu tidak ada yang datang empat saksi menyaksikan nggak ada karena itu berat saksinya karena saksi ini empat orang saksi ini harus dia melihat harus melihat perkara tersebut ya secara langsung live secara langsung bagaikan timba yang masuk dalam sumur kalau empat orang bersaksi, tiga orang mesti ternyata yang satu mengatakan, oh enggak, saya enggak jadi dah bersaksi. Saya ragu kemarin. Nah, yang tiga ini harus dicambuk. Ya. Karena tidak cukup, harus empat. Baik. Harus empat saksi. Itu kalau terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, ada cara yang lainnya. Apa itu? Hah? Apa? Ahsan hamil. Wanitanya hamil. Gadis, ya, enggak ada suaminya, tiba-tiba hamil. Iya. Tiba-tiba hamil berarti dia apa? Berzina. ya kan? Kamu mungkin tiba-tiba langsung hamil. nggak mungkin, pasti dia berzina. Ya. Makanya lihat ketika Maryam alaihissalam ya ketika beliau hamil siapa? Nabi Isa. Manusia waktu itu menuduhnya apa? Berzina kan begitu. Logikanya memang seperti itu. Begitulah apa namanya? fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada akal manusia. Kalau wanita itu hamil berarti apa? Dia pernah melakukan ini dan itu. Tapi Maryam alaihissalam dia disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waktu itu ya malaikat Jibril datang kepadanya, kemudian ditiupkan ruh, kemudian dia hamil. Ya. Dan ini khusus bagi Maryam, khusus bagi Nabi Isa alaihissalam yang beliau lahir tanpa tanpa ayah. Ada juga nabi yang lahir atau la, nabi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses ibu dan ayah. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Iya. Ada orang yang lahir nah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses ibu? Tidak ada, karena tidak ada laki-laki yang melahirkan. Ya kan? Tanpa ibu, tanpa ayah, tanpa proses itu ada yaitu Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Ya. Nah. Ada yang lain? Hah, ada yang lain? Ada iktiraf. Pengaku dia ngaku. Ya, dia mengaku. Nah, Maka tidak boleh kita menuduh orang dengan eh, melakukan perbuatan zina tanpa adanya bukti. Nah, Wa ghairu dzalika wa ghairu dzalika min kabairi was-saghairi kal-kadhibi wal-ghibati wan-namimati wa sa'il ma'asi al-fi'liyati. La yakhlu ghaliban min qaulin yaqtarinu biha yakunu mu'inan 'alaiha. Perhatikan kata beliau. Dan selain dari itu, berupa dosa-dosa besar dibikin pula dosa-dosa kecil ya seperti dusta ya seperti dusta dia mau melamar akhwat ditanya kamu dulu pernah belajar di mana oh saya pernah mondok di pesantren fulan calon mertuanya klarifikasi ternyata tidak ada nama fulan di situ tidak pernah ada yang namanya fulan pernah mondok di sini nggak pernah ada sebagian orang seperti itu dia jual nama pondok pesantren tertentu, ustadz tertentu, ya. Dia mengatakan saya dulu pernah mondok di situ. Supaya oh supaya oh ya, diterimalah dia karena dia ini adalah santri. Ada seperti itu, dusta. Padahal dia cuma singgah sebentar numpang tidur. Iya. Singgah di Amwa, sholat berjamaah, kemudian ngaku-ngaku oh saya pernah nyantri di sana yang ngajar Ustadz Fulan, sebutkan Ustadz-Ustadz besar semuanya. Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Ya. Ini si orang tua yang akhwat menyangka, wah oh, ini berarti santri. Siapa sih yang tidak mau punya menantu santri? Ya kan? Santri yang hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi, mengerti tentang agama, ya, mengerti tentang hak-hak Allah. Ya, orang yang bertakwa secara lahiriah bertakwa, walaupun tidak semua santri bertakwa. Ya, tapi secara umum saja. Ya, orang senang, eh, orang yang soleh. Kalau orang soleh, alhamdulillah kita ingin jadikan dia sebagai menantu. Ternyata dia dusta. Akhirnya ada seperti itu. Ya. Orang yang berdusta, saya dulu belajar dengan Syekh Fulan, Syekh Fulan, Alim Fulan. Padahal dia di sana dulu tidur, nggak belajar. Ya, pulang-pulang ke Indonesia, ini muridnya Syekh Fulan wa Allan. Ya, Allah musta'an. Nah, maka dusta tidak boleh. Dilarang, diharamkan dalam agama kita. Wan namimah tuh, dibikin pula namimah, mengadu manusia kalau istilah kita mengadu domba. Ya, manusia diadu, dia bilang ke sana si fulan, ya, kemudian bilang ke, ke fulan supaya apa? Mereka berkelahi. Eh, afon, akhi. Masa si fulan bilang begini tentang antum? Ini afon, ya akhi, saya cuma mau klarifikasi. Si fulan bilang tapi dia tujuannya mengadu domba sebenarnya. Katanya antum begini dan begitu. Ya. Ini kalau si fulannya juga tidak bersabar, langsung emosi juga. Akhirnya pecahlah ya. Betapa banyak ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah terjadi percekcokan rumah tangga antara suami dan istri karena apa? Mulut. Terjadi perkelahian antara saudara, antara adik-beradik karena apa? Mulut. Percekcokan percekcokan antara anak dan ayah orang tua itu karena mulut. Ya, cekcok antara ustadz dengan ustadz itu karena mulut orang-orang yang dibawanya mereka. Ya, mulut ini sangat berbahaya. Makanya Nabi SAW mengatakan ini, wahai muat ini jaga ini, tahan ini. Bahaya. Nah, wasail ma'asi al-fi'liyah la yakhlu galiban min kaulin yaktarin biha yakunu mu'inan 'alaiha. Dan demikian pula seluruh maksiat-maksiat fi'liyah, perbuatan yang kebanyakannya ya secara galib ya secara globalnya itu dari ucapan. Ya, yang yaktarinu biha yakunu mu'inan alaiha yang ucapan yang terkadang disertai dengan perbuatan yang itu lebih menolong uh, ucapan tersebut dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lidzalika hadzara salaful ummati min itlaqi anan lisani li'annahu yuridu ila muhawir roda rida ar-rada. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa qad akhadha bilisanihi wa waihak qul khairan tagnam aw iskut an su'in taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Subhanallah. Kata beliau, oleh karena itu para ulama as-salaf terdahulu, para pendahulu umat ini yang mereka mentahzir, mewanti-wanti kita jangan sampai kita sembarangan mengucapkan sesuatu. Ya. Sembarangan ngomongnya. Kalau ditanya bagaimana tentang Syekh Fulan, itu kayaknya kayaknya dia ditahzir deh kayaknya. Kayaknya ada kalam dia, ada kalam. Ditanya apa kalamnya? Wallahu alam. Kayaknya ada kalam itu. Ya, kalau antum enggak tahu bilang aja enggak tahu, wallahu alam. Ada sebagian orang ditanya, "Bagaimana dengan Ustadz fulan?" Ustadz fulan kayaknya dia ya. Dia paksakan lidahnya untuk bicara untuk menjarah orang itu. Untuk menjatuhkan nama baik ustadz itu. Ini ada sebagian orang seperti itu. Ya akhi kalau antum tidak tahu, diam saja. Wallahu alam, saya tidak tahu. Jangan tanya saya, tanya orang lain. Sudah selamat antum. Nah, kata bin Abbas, ken, eh, kata beliau, kenapa? Karena lisan itu akan menyebabkan perkara-perkara yang jelek. Ya. Perkara-perkara yang membuat seorang itu akan menyesal nanti di hari kiamat. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, beliau sambil pegang lisannya, hak celaka engkau." Hendak yang engkau mengucapkan kebaikan, maka engkau akan meraih nikmat yang sangat besar di sisi Allah. Auskut ansuin atau engkau hendaknya engkau diam wahai lidahku hendaknya engkau diam dari kejelekan taslam maka engkau akan selamat wa illa fa'lam annaka satandam jika tidak maka ketahuilah sungguh engkau kelak nanti pada hari hari kiamat pasti akan pasti akan menyesal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-famu wal faraj kebanyakan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-famu wal faraj mulut dan kemaluan Ya, dan Nabi SAW bersabda, Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin, bil kalimah. Ma yatayyanu fiha, yazillu biha fin nari ab'adu mimma bainal masyiki wal maghrib. Na'udzubillah. Sungguhnya seorang laki-laki